sandiwara radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-29 dengan judul Reinkarnasi. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. pada seri yang ke-24 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Yuli sebagai Cempaka, M. Abud sebagai Prabu Purbaya, Mas Yoko sebagai Raden Burangrang, Priscilia sebagai Kinanti, Edi Dosa sebagai Begawan Agung, Norman sebagai Kayan, dan pembawa cerita Neni Sumardi selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Burangrang yang terpikat pada Anting Wulan menyatakan diri untuk tetap menemani Anting Wulan hingga menjadi sembuh. Sementara itu Prabu Purbaya dan permaisurinya dan Begawan Agung yang mengejar Lastri kehilangan jejaknya dan akhirnya ketika mereka sedang beristirahat bertemu dengan Kinanti. Engkau salah adik Kinanti. Sesuatu telah terjadi yang kami tidak mengerti. Bibi Ulan telah terlepas dari pengaruh jahat siluman ular Gunung Merapi. Bibi Ulan saat ini, aku kira tidaklah lagi seperti dahulu. Ia kini pasti menyadari apa yang baik dan apa yang tidak baik. Dari mana engkau bisa mengatakan demikian? Itu mungkin hanya karena wanita itu adalah sanak keluargamu. Kinanti! Uh, uh, tapi uh, bukankah Eyang mengatakan bahwa wanita itu... Dengarlah, Kinanti. Sesuatu telah terjadi. Lawan yang dulu kau hadapi itu, yang telah berhasil kalian desak, kini justru menjadi buruan kami. Dan di atas sana kami malah tidak menemukan Nyai Kembang Hitam. Agaknya benar Nyai Kembang Hitam atau Anting Mulan tidak sebagaimana yang aku hadapi dulu. Aku kira dia kini justru telah dikhianati oleh pembantunya, yaitu Lastri yang menjadi lawanmu dulu. Tetapi bukankah dia masih tetap seorang wanita yang jahat? Aku tidak yakin itu, Kinanti. Benar, adik Kinanti. Kami mengenal dekat dengan Bibi Wulan. Walaupun ia seorang wanita yang keras hati, tetapi dia adalah seorang pendekar wanita yang mempunyai pribudi yang tinggi. Pedang jahat itu sudah tidak nampak lagi. Dan nenek Ranggi siluman ular itu juga telah mengalihkan perhatiannya pada Lastri. Karena itu, saat ini Lastrilah buruan utama kita. Di manakah engkau menemukan Bibi Ulan? Dan apakah yang telah terjadi dengan dirinya? Uh, ketika kami tengah duduk di tempat yang dahulu kalian tinggalkan, kami mendengar suara rintihan. Wanita itulah yang mendatangi kami. Kami menolongnya untuk meringankan luka dalamnya. Tetapi ketika aku mengetahui bahwa dia adalah anting wulan, aku berkeras untuk memberikan hajaran. Karena kakang Burangrang membelanya, aku kemudian meninggalkan tempat itu mencari kakek. Dan akhirnya, aku menemukan kakek di sini. Kita cari ke sana, Kanda. Mungkin Bibi Ulan memerlukan pertolongan kita. Iya, kau benar, Dinda. Mari, uh, bagaimana dengan kakek sendiri? Ya, aku akan ke sana melihat keadaannya, sekaligus menjemput cucuku Burang Rang. Marilah. Hup! bersembunyi di sekitar tempat ini. Kakang! Kakang burangrang, Bibi Kakang Ulan! Bibi Ulan! Ini kami datang! Bibi Ulan! Sudahlah Dinda, tidak ada artinya. Ah, uh, agaknya Bibi ulan dan Raden Burangrang telah meninggalkan tempat ini. Mereka telah meninggalkan tempat ini. Oh, kemanakah kita akan mencari mereka, Kek? Entahlah. Oh. Ah. Hey, di tempat murid-muridnya kelompok wanita itu? Iya, kau benar, Kanda. Kita akan mencarinya ke sana. Oh, iya, iya. Mudah-mudahan kita akan menemukan mereka di tempat itu. Marilah, kita segera ke sana. Mari, hop, hop. hop. Surabaya bersama dengan Cempaka, Begawan Sukayana dan Kinanti melesat menuju tempat di mana murid-murid perguruan kembang hitam menantikan guru mereka. Siapakah yang membawa mereka pergi? Iya, karena tidak mungkin mereka pergi dengan begitu saja tanpa perintah dari Nyai Kembang Hitam atau Bibi Ula. Uh, eh, atau bukan tidak mungkin Lastrilah yang mengambil alih kepemimpinan perguruannya. Semalam dia langsung menuju tempat ini dan pergi cepat dari sini. Iya, iya. Aku kira itu adalah kemungkinan yang paling tepat. Karena keadaan anting bulan yang terluka serta dalam lindungan 40 muridnya tidak memungkinkan ia untuk lari secara pengecut. Tapi mengapakah saat ini dia lari dari tempat yang tadi malam? Kemungkinan besar dia justru tidak ingin bertemu dengan kami. Bibi Ulan merasa riku, merasa malu setelah terjadi bermacam-macam hal yang kini dirasakannya amat memalukan. Hmm. Lalu, apakah yang akan kita lakukan sekarang? Sebaiknya kalian tinggallah beberapa saat di pondok kami. Mungkin dalam waktu dekat kita akan berhasil menemukan jejak wanita siluman itu kembali. Atau ya setidak-tidaknya jejak anting Wulan. Hmm, kukira tawaran kakek Sukayana itu baik sekali, Dinda Wulan. Ya, dan aku akan melihat keadaanmu, Nyai. Aku lihat kau sedang berada dalam keadaan yang kurang sehat. Benar, Kek. Kebetulan sekali jika kakek mengetahui ilmu pengobatan. Tolong periksa keadaan istri saya. Jika begitu, ayolah ikut aku. Uh, eh, Kinanti, mari. Sementara itu menjelang sore, di sebuah tempat yang tersembunyi, Anting Wulan nampak baru saja menyelesaikan semedinya. Apa ini? Aku menyiapkan makanan untukmu. Uh, mungkin sudah agak hangus. Uh, eh, aku telah menyiapkannya sejak tadi. Uh, ini, kau makanlah Kak Ulan. Uh, ah, terima kasih. Biarlah aku mencoba dahulu tenaga sakti. <laughs> Hebat sekali. Hebat sekali kepandianmu, Kak Ulan. <laughs> sudah jauh lebih baik. Uh, mana burung hangus itu? Uh, Adik burangrang? Uh, ini Kak Ulan. Terima kasih adik Burangrang. Raden Burangrang mengawasi Anting Wulan yang tengah menikmati burung yang berhasil ditangkapnya. Anting Wulan kemudian menyadari bahwa dirinya tengah menjadi pusat perhatian. <coughs> Ada apa adik Burangrang? Kau memperhatikan aku sejak tadi? Oh, uh, tidak, tidak kak. Eh, aku... Hmm, bolehkah aku tahu siapa suamimu itu? Uh, dan di manakah kini ia berada? Hmm. Kenapa kau tanyakan itu? Oh, um, maafkan, maafkan aku, Kak. Iya, benar-benar bodoh aku ini. Aku menanyakan sesuatu yang telah membuat hatimu luka. Eh, tidak, hmm. tidak, adik burangrang. Uh, kau tidak bersalah menanyakan hal itu. Aku aku telah berpisah dari suamiku. Dan dia kini berada di Mataram, di sekitar kaki Gunung Merapi. Ah, siapakah namanya, Kak? Bolehkah aku mengetahuinya? Saka Palwakuna. Dia adalah mahawira dari Mataram. Ah, iya. Aku akan mengingat-ingat nama itu. Suatu saat, jika aku bertemu dengan laki-laki itu, aku akan memberikan hajaran kepadanya pada laki-laki yang tidak dapat bertanggung jawab padamu. Uh, tidak. Kau salah, adik Burangrang. kanda saka tidak bersalah. Uh, akulah yang bersalah. Akulah yang memaksanya untuk berpisah. Uh, kau? Kau yang memaksanya, Kak? Kenapa bisa begitu? Uh, apakah suamimu seorang... Uh... Uh, tidak. Tidak, adik Burangrang. Justru aku yang bersalah. Seperti yang kau ketahui. Aku adalah pemimpin dari sebuah perguruan yang liar. Aku adalah manusia jahat, pembawa malapetaka. Uh, tidak, tidak, Kak. Kau bukanlah seorang wanita jahat. Uh, seandainya dahulu kau telah melakukan kesalahan, pastilah semua itu adalah di luar kesadaranmu. Pastilah semua itu terjadi karena kekuatan lain yang mempengaruhi dirimu. Bagiku, kau adalah seorang wanita yang sangat baik. Kenapa kau begitu baik padaku? Uh, jangan, janganlah berpikir terlalu jauh dengan hubungan kita yang sangat singkat ini. Hubungan kita memang sangat singkat, Kawulan. Tetapi perasaan itu sudah kadung muncul di dalam diriku. Aku, aku mencintaimu, Kawulan. Kau, kau benar-benar gila, adik Burangrang. Aku, aku bukan lagi seorang gadis. Aku, Aku bahkan sudah mempunyai seorang anak. Aku tidak peduli, Kak Ulan. Aku tidak peduli. Jika memang engkau telah berpisah dengan suamimu itu, biarlah aku yang akan mendampingimu. Cukup. Jangan kau usik-usik lagi hal itu. Aku tidak mau berbicara denganmu lagi. Pergilah. Pergilah dari sini. Pergi! Oh, kau... Kau marah, Kak Ulan? Oh, maafkan aku. Sudah! Pergi dari sini! Pergi! Iya, baiklah. Aku pergi, Kak. Selamat tinggal. Raden Burangrang melangkah perlahan meninggalkan Anting Wulan. Tetapi baru beberapa langkah ia meninggalkan tempat tersebut. Telinganya mendengar isak tangis dari wanita yang telah meruntuhkan hatinya. Langkahnya pun menjadi terhenti. selamat tinggal. Dia tidak tahu. Dia tidak mengerti bahwa akulah justru membawa malapetaka dari hancurnya keluargaku. Kakang Saka adalah orang yang sangat baik. Aku aku malu untuk bertemu kembali dengan Kakang Saka. Aku Aku akan mencari tempat untuk mengasingkan diri. Perguruan Kembang Hitam akan aku bubarkan. Satu-satunya tujuan hidup saat ini adalah meningkatkan kepandianku guna menebus dosaku dengan menghalangi angkara murka dari nenek Ranggis melalui tubuh Lastri. Aku akan mencari kayaan anakku di sekitar kaki bukit itu. menuju pondokan sementara murid-muridnya, tetapi setibanya di tempat tersebut, Apa yang telah terjadi dengan anakku? Dengan mereka? Siapakah yang mampu memerintahkan mereka? Kekuatan murid-muridku itu. Ah, Kayan! Ibu! Oh, itu suara Kayan anakku. Kayan, di mana engkau? Apa yang terjadi dengan dirinya? Oh, aku akan mencari tahu. Dengan aji empat arah pembeda gerak. Anting Wulan segera saja menggelarkan aji empat arah pembeda gerak, sebuah aji pendengaran sakti yang mendengarkan suara hingga pada jarak ratusan tombak. dan juga murid-murid perguruan kembang hitam lainnya. Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-29 dengan judul Reinkarnasi. Sampai jumpa.